Atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah telah memberikan jalur rezeki kepada kita semua dari barang-barang yang baik. Allah halalkan kepada kita semua yang baik-baik dan Allah haramkan kepada kita yang jelek-jelek. Allah pula perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang Allah berikan. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah barang-barang yang baik dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun kalau kalian betul-betul mau beribadah kepadanya Allah menyeru orang-orang yang beriman. Ayat ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah khususkan untuk orang-orang yang beriman. Mengajak orang-orang yang beriman. Memerintahkan orang-orang yang beriman untuk makan, mencari makanannya dari perkara-perkara yang baik. Minat tayyibat Kalimat tayyibat lebih umum daripada halal. Dari perkara-perkara yang baik. Rezeki hendaknya rezeki yang kita masukkan dalam lisan kita. Barang-barang yang baik. Yang Allah halalkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita untuk makan dari perkara yang baik ini seruan Allah kepada kita orang yang beriman sebagaimana Allah telah serukan kepada para rasulnya ya ayyuhar rasul kulu min tayyibat wa'malu salihan wahai para rasul makanlah dari barang-barang yang baik. Wa'malu salihan. Ber, dan beramalah dengan amal soleh. Ketika kita berusaha untuk memakan dengan makanan yang baik, maka makanan-makanan yang baik itu yang berasal dari kasabil halal akan mengantarkan kita untuk beramal soleh. Ini menunjukkan ikhwan filazakumullah bahwa makanan yang baik menjadikan sebab lil amal saleh amalan makanan yang baik menjadikan mengantarkan kita bisa menjalankan amal soleh. Bahkan makanan yang baik yang halal akan menjadikan amalan-amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya ketika makanan yang kita makan tidak pernah kita pedulikan dari mana harta yang kita peroleh jenis apa harta ataupun makanan yang kita peroleh itu tidak peduli halal ataupun haram maka makanan yang haram baik zatnya ataupun pengusahaannya cara mendapatkannya akan menghalangi doa kita akan menjauhkan kita dari amalan soleh dan juga akan menjadikan sebab terhalangnya doa kita. Akan menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Badan ini akan menjadi berat untuk diajak beribadah kepada Allah. Badan ini akan tidak mudah untuk menjalankan amal-amal soleh doa kita yang Allah yang kita panjatkan kepada Allah akan menyebabkan tertolaknya doa kita. Bukankah kita sering mendengar para khatib membacakan hadis yang menerangkan seseorang yang berdoa sementara makanan yang dia makan dari barang yang haram, <clears throat> pakaian yang dia pakaikan dari pendapatan yang haram, Lalu dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Bagaimana akan terkabulnya doa kalau rezeki yang kita peroleh dari jalan yang haram. Ketika rezeki yang kita peroleh dari jalan yang baik. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. <clears throat> Ini juga menunjukkan bahwa rizki yang kita peroleh dengan baik menjadikan kita mudah untuk bersyukur kepada Allah. bersyukur kepada Allah akan mengantarkan kita untuk mudah beribadah kepadanya. Setiap kenikmatan yang dengannya kita bersyukur kepada Allah, setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur kepadanya, maka syukur itu sendiri adalah suatu ibadah kepada Allah. Dan syukur telah diperintahkan oleh Allah. In syakartum la azidannakum. Wa in kafartum in azabi Syukur atas segala nikmat Allah perintahkan kepada kita agar kita bersyukur kepadanya. Kalaulah kita bersyukur, syukur itu sendiri akan menjadikan sebab barokah yang Allah berikan. Dan Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan syukur itu kepada kita. Sebaliknya kalau kita kufur, maka akan menghilangkan kenikmatan atau mengurangi kenikmatan daripada kita. Ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak bersyukur kepada Allah, maka dia pun tidak beribadah kepada Allah. Washkurulillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian betul-betul beribadah kepadanya. Menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah belumlah dia beribadah kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Imam Bukhari rahimahullah taala menulis dalam kitab Sahih Bukhari nya satu judul bab man lam yubali min haithu kasabal mal. Bab yang menerangkan bagaimana manusia tidak peduli dari mana jalan kasab malnya itu harta yang dia peroleh diperoleh jalan dari mana dia tidak mau peduli. Apakah dari jalan yang halal ataupun haram dia tidak mau peduli. Maka beliau rahimahul taala menulis bab ini lalu beliau menurunkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun akan datang suatu zaman kepada manusia la yubalil mar'u ma akhadha minhu di mana manusia tidak mau peduli dari mana dia memperoleh hartanya aminal halal aminal haram Apakah harta yang dia peroleh dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Tidak mau peduli. Akan datang suatu zaman di mana zaman itu adalah zaman fitnah. Merebaknya fitnah sehingga manusia tidak peduli lagi harta yang dia peroleh dari jalan yang halal ataupun dari yang haram. Dia tidak peduli lagi dengan cara kezaliman atau dengan cara yang baik-baik dia peroleh harta itu. Di akhir zaman memasyarakat keadaan yang demikian itu. Dari jalan riba atau dari jalan yang halal. Hampir-hampir manusia sulit atau sedikit sekali yang terselamatkan dari perjual jual beli jalan yang riba. Hampir-hampir manusia sulit untuk mencari cara yang halal, tidak peduli lagi. Jemaah sekalian, hadis ini adalah bukti nubuah Rasulullah SAW. Berbicara di masa yang akan datang. <clears throat> Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Menerangkan tentang keadaan manusia di masa yang akan datang setelah Rasulullah SAW meninggal bahwa akan ada satu zaman kepedulian pada cara memperoleh harta halal ataupun haram tidak diperdulikan lagi oleh manusia. Sekarang kita sudah mulai melihat di antara kita barangkali diri kita sendiri <clears throat> termasuk orang yang tidak peduli dengan halal ataupun haramnya. Padahal setiap suapan makanan yang masuk kepada tubuh kita akan menjadikan daging. Kalaulah dari jalan yang halal, maka makanan yang kita peroleh dari jalan yang halal akan memudahkan kita beribadah kepada Allah. Sementara setiap suapan, setiap tegukan air yang diperoleh dengan jalan yang haram akan menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Memberatkan kita untuk melangkah menjalankan amalan-amalan soleh. Bukanlah hadis ini menjadi ramalan, tetapi ini adalah perkabaran dari Allah melalui Rasulnya. Kecenderungan manusia di masa yang akan datang. Ketidakpedulian mereka terhadap barang-barang yang halal. Fitnah yang datang, persaingan yang datang. Karena lebih cenderung bermewah-mewahan, bermegah-megahan dalam masalah dunia target-target keduniaan yang tinggi sehingga halal haram tidak terpedulikan kecenderungan manusia melalukan jalur pintas yang penting saya dapat sehingga menarik dirinya untuk terjatuh pada perbuatan-perbuatan yang haram Berkata Abu Umayyah, "Inna ashadan nas fi dunya wa in kana alai harisan man lam yarda minha illa bikasab halal tayyib." Kata Abu Umayyah, sesungguhnya orang yang paling zuhud di dunia walaupun dia sangat menjaga hartanya yaitu man lam yardha minha illa bikasbil halal at Yaitu orang yang tidak ridha jalur maisahnya penghidupannya kecuali dengan jalur yang halal dan yang baik. Barang siapa mencari hartanya, dia menjaga, betul-betul menjaga dari jalan yang halal. Yang baik, tidak mau menipu manusia. Menjaga hartanya bukan dari jalur yang halal, yang haram. Bukan dari jalur riba. Maka, walaupun dia sangat menjaga hartanya itu maka dia termasuk azhadun nas, orang zuhud. Jadi zuhud bukan orang yang membagi-bagikan hartanya sembarangan, bukan. Orang yang menjaga hartanya tidaklah dia mau kecuali dari jalur yang halal. Itu zuhud. Meninggalkan perkara-perkara yang haram, meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Dia tidak mau yang subhat. Apalagi yang haram. Dia jauhkan itu semua. Betul-betul dia menjaga. Walaupun dapatnya sedikit. Tetapi kalau dia yakin itu halal. Dia akan tempuh. Sementara kalau haram dia tidak mau. Itu zuhud. Walaupun dia menjaga. Untuk mengeluarkannya itu pilih-pilih berhitung-hitung. Wa aghrabun nas fiha wa in kana mu'ridan anha man lam yubali ma kana kasabu minha halalun Sebaliknya. Orang yang paling bahil Orang yang paling cinta pada dunia adalah Walaupun dia suka membagi-bagikan hartanya kepada orang lain. Man lam yubali makana kasabin halal au haram. Yaitu orang yang tidak peduli dari mana perolehan hartanya. Halal haram dia tidak peduli. Orang yang paling rakus terhadap harta walaupun dia suka membagi-bagikan. Nampaknya luar biasa. Tetapi orang yang demikian jenis orang yang jelek. Wa inna an nas fid dunya man jada bi huquqillah. Orang yang dermawan adalah manusia Orang yang paling dermawan di antara manusia di dunia yaitu orang yang mau menjalankan, menempuh, mengeluarkan bihukukillah hak-hak Allah dia jalani. Kewajiban-kewajiban dia dia jalani. Wa in ra'ahun nas bakhilan bima siwa dhalik. Walaupun manusia melihatnya dia bakhil. Karena di tempat keadaan lain dia tidak mau, tidak mudah untuk mengeluarkan uangnya. Tetapi kalau dia menjalankan perintah-perintah Allah, hak-hak Allah dia tunaikan. Zakat dia jalani, Anak yatim dia santuni. Harta yang diperoleh semua itu dari jalan yang halal. Maka manusia yang tipe ini ajwadun nas, orang yang paling dermawan di antara manusia. Walaupun orang melihatnya orang ini adalah bakhil. Karena Barangkala diminta sumbangan untuk perkara-perkara yang tidak berguna, dia tidak mau mengeluarkannya. Kalau untuk foya-foya, dia tidak mau untuk mengeluarkan. Sehingga nampak di mata orang, orang ini adalah orang yang Punya uang tapi tidak mau foya-foya. Sebaliknya, inna abkhalan nas. Orang yang paling bahil adalah man bakhila bihuquqillah. Orang yang bakhil tidak mau menunaikan di jalan-jalan Allah hak-hak Allah dia tidak mau tunaikan. Wa in ra'ahun nas jawadan fi hasiba dzalik. Walaupun di mata manusia dia orang paling dermawan. Ada kawinan untuk kepentingan dangdutan dia mau berderma saya nyumbang. Datangkan biduan ini atau biduan itu. Maka orang yang demikian adalah yang paling bakhil ketika tidak mau menjalankan hak-hak Allah. Kiliran kewajiban dia membayar zakat dia bakhil tidak menjalankan. Giliran berfoya-foya, dia mau paling tampil nomor satu. Giliran kepentingan masjid tidak tidak mau. Tapi giliran bermaksiat kepada Allah, dia orang paling pertama, paling banyak. Di hadapan manusia barangkali, dia adalah orang yang paling dermawan. Ketika dipuji-puji namanya, Si fulan telah membantu anak yatim sekian. Kalau ada embel-embel pujian, maka dia mau mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya. Sementara di dalam hak-hak Allah, kewajiban dia untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, dia segan. Inilah orang yang dikatakan paling bakhil Walaupun nampaknya dia adalah orang-orang yang termasuk dermawan di mata manusia. jemaah sekalian, <clears throat> betapa banyaknya manusia tipe yang seperti ini. <clears throat> Ketidakpedulian manusia dalam mencari harta yang halal lalu mengeluarkannya, membelanjakannya dengan jalur yang halal. Sedikit sekali di antara manusia berhati-hati, punya perhatian tinggi, menjaga harta yang dia miliki, baik perolehannya ataupun membelanjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua untuk peduli mencari harta dari jalur yang halal kita membatasi rizki yang sampai kepada kita adalah rizki yang halal yang tayyib halalan tayyiban sehingga memudahkan kita untuk bisa beribadah kepada Allah. Sehingga bisa membantu kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Jangan sampai harta yang sampai kepada kita adalah dari jalur yang haram. Semoga Allah jauhkan perkara-perkara yang haram itu dari kita dan Allah mudahkan kemampuan hati ini, keberanian hati ini untuk menjauh dari perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang subhat, yang terus dielulukan oleh syaitan untuk memenuhi hasrat tamaknya manusia.